Alhamdulillah puji dan syukur kita senantiasa wajib untuk panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan, dalam rangka untuk saling ingat mengingatkan, dalam rangka sama-sama ingin dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa kita panjatkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita insyaallah pada siang hari ini Uh, ini jadwal makan siang ya. Adalah tentang salah satu bab yang terdapat dalam Kitabul Jami' yang merupakan kitab terakhir dari kitab Bulughul Maram. Yang bab tersebut judulnya bab Ar-Rahabi min Masawi'il Akhlaq. Dalam sebagian nuskhah bab At-Tarhib. Adapun bab Ar-Rahabi fi Masawi'il Akhlaq artinya bab tentang takut, takut terhadap akhlak yang buruk. Dalam nuskah yang lain, at-tarhib min masawil akhlak, yaitu memperingatkan atau menakut-nakutkan, menakut-nakuti tentang akhlak yang buruk. Karena memang akhlak yang buruk harus ditakuti. Harus di, ditakuti. Dan subhanallah, Kitabul Jami' adalah kitab yang membahas tentang adab-adab tentang adab, tentang zuhud, tentang akhlak yang baik, tentang akhlak yang buruk ya. Dan dia dicantumkan dalam kitab Bulughul Maram. Padahal kita tahu Bulughul Maram adalah kitab hadis-hadis fikih. Hadis-hadis fikih. Tetapi di akhir dari kitab Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan tentang bab-bab adab. Para menyebutkan kenapa? Karena penuntut ilmu, karena seorang yang alim, yang sudah belajar fikih dari awal sampai akhir, dia harus beradab. Dia harus berakhlak. Dia harus takut dengan akhlak-akhlak yang buruk dan dia berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak yang yang mulia. Karena kalau penuntut ilmu tidak mempelajari akhlak, maka bisa jadi dia terjerumus dalam akhlak yang buruk. Terutama seorang yang menguasai fikih dari awal sampai akhir. Ya, bisa jadi masuk dalam dirinya kesombongan, ujub, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain sehingga dia terjerumus dalam akhlak-akhlak yang buruk. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mencantumkan hadis-hadis dalam bab ar-rahab min masawi'il akhlak. Takut dengan akhlak-akhlak yang buruk. Kenapa kita harus takut? Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya katakan bahwasanya sebagaimana perkara yang paling mudah memasukkan seorang dalam surga adalah tauhid. Demikian juga, setelah itu perkara yang paling mudah memasukkan seorang dalam surga setelah tauhid adalah akhlak yang mulia. Demikian pula sebaliknya, perkara yang paling mudah memasukkan orang dalam neraka adalah kesyirikan, lawannya tauhid. Dan perkara yang paling mudah memasukkan orang dalam neraka adalah akhlak yang buruk. Akhlak yang yang buruk. Oleh karenanya Nabi SAW dalam dakwahnya Beliau memberi porsi yang sangat besar terhadap tauhid. Setelah itu porsi yang besar tentang akhlak. Akhlak ini sangat penting. Ya, dia adalah cerminan daripada akidah seseorang. Cerminan dari akidah seorang. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, لا yajtami'u في qalbi al-iman في syuh fi أبدا. Kata Rasulullah SAW tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba yang beriman tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba keimanan dan sikap pelit dan tamak terhadap harta. Ini menunjukkan bahwasanya akidah punya keterkaitan dengan akhlak. Kalau orang beriman dengan hari akhirat, beriman bahwasanya Allah akan memberi ganjaran di dunia dan akhirat, maka mudah bagi dia untuk bersedekah. Dia tidak pelit. Dia tidak tamak terhadap harta. Namun kalau imannya lemah, maka dia pun pelit dan dia pun tamak terhadap harta. Karenanya tatkala Rasulullah SAW pertama kali ke kota Madinah, Rasulullah SAW berdakwah tentang akhlak. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afsus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wa nasuniyam tadkhulul jannata bisalam." Ucapan pertama kali yang saya dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala tiba di kota Madinah, wahai manusia tebarkanlah salam, berilah makan kepada fakir miskin, sambunglah silaturahmi, solatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk dalam surga dengan penuh keselamatan. Lihat, yang pertama kali Rasulullah sebutkan tentang akhlak. Artinya, akhlak mendapatkan porsi yang besar setelah tauhid. Karenanya musuh-musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya berporos pada tauhid dan akhlak. Bagaimana bermuamalah yang baik? Bagaimana bermuamalah yang baik dengan sesama manusia? Waktu Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu waktu masih kafir melewati negeri Syam kemudian dipanggil oleh Heraklius raja Romawi. Maka Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan. Wa madza ya'murukum? Setelah dia bertanya tentang sifat-sifat Nabi, tentang sifat-sifat pengikut Nabi, mulailah pada pertanyaan inti, wa madza ya'murukum? Apa yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Heraklius ingin mengetahui apa sih intisari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa intisari dakwah yang dipahami oleh Abu Sufyan? Tatkala itu Abu Sufyan adalah gembong orang-orang kafir. Pimpinan orang-orang kafir, belum masuk Islam waktu itu. Dia mengatakan, "Qala ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Muhammad berkata, sembahlah Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali. Watruku maqala abaukum dan tinggalkanlah perkataan-perkataan yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Seperti perkataan syirik bersumpah dengan nama selain Allah. Ini tauhid. Setelah itu kata Abu Sufyan wa kana ya'muruna bil afaf wasidq wasilah. Dan Muhammad menyuruh kami untuk memiliki akhlak yang mulia, menyambung silaturahmi dan jujur dalam berkata. Ini berarti Abu Sufyan memahami bahwasanya poros dakwah Nabi Muhammad SAW adalah pada tauhid dan pada akhlak yang yang mulia. Seharusnya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah yang penuh berkah seharusnya pun demikian. Seharusnya orang kalau dengar namanya dakwah Ahlussunnah mereka paham oh itu orang-orang yang menyuruh kepada tauhid dan akhlak yang yang mulia. Harusnya demikian. Kalau memang yang kita tempuh ini ya benar. Kalau tidak benar berarti kita salah dalam menempatkan porsi. Mungkin porsi tentang akhlak kurang. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan tentang masalah peringatan tentang akhlak-akhlak yang buruk. Subhanallah. al Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami, dia membawakan bab tentang akhlak yang buruk. Setelah itu baru dia menyebutkan tentang bab untuk anjuran berakhlak yang mulia. Jadi dia mendahulukan peringatan terhadap akhlak yang buruk Terus baru menyebutkan tentang anjuran berakhlak mulia. Ya, ini seperti tasfiyah dan terbiah. Jadi harus dibersihkan dulu, ya, baru ditanam dengan akhlak yang yang baik. Perhatian Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil bahwasanya akhlak mendapat porsi yang besar dalam syariat Islam. Lihat aja dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ayat-ayat tentang adat tentang akhlak sangat banyak. Bahkan Allah terkadang menggandaikan antara tauhid dengan akhlak. Contohnya Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi sahibi bil Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali, tauhid. Setelah itu Allah bicara tentang akhlak, tentang muamalah dengan sama manusia. Berbaktilah kepada orang tua. Berbuat baiklah kepada karib kerabat. Berbuat baiklah kepada anak yatim pada orang-orang miskin, bahkan kepada tetangga jauh, kepada tetangga dekat, kepada orang musafir, ya, kepada budak-budak, pada pembantu. Subhanallah. Masalah akhlak Rasulullah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian juga akhlak-akhlak yang buruk Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Masih banyak hal-hal yang haram yang Allah tidak sebutkan dalam Al-Qur'an. Banyak hal yang haram. Contohnya isbal haram tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Tetapi gibah disebut dalam Al-Qur'an. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian ya saling menggibah di antara kalian. Masalah namimah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Masalah sombong Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhliqal arda wa lan tablughal jibala tula." Jangan berjalan dengan penuh kesombongan. Kau tidak akan bisa menembus bumi dan kau tidak akan tinggimu tidak akan menyamai gunung. Wala taqrabu malal yatimi illa billatihi ahsan. Jangan kau dekati, jangan kau mengolah harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Banyak dalam masalah Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an peringatan terhadap akhlak-akhlak yang yang buruk. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau malingkan wajahmu tatkala berbicara dengan manusia. Ini akhlak-akhlak yang buruk. Tentang zon apa berburuk sangka. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lalai tentang membahas masalah akhlak yang buruk, maka kita mudah terjerumus. Oleh karenanya perlu perincian tentang akhlak-akhlak yang buruk sebagaimana perkataan seorang penyair, "Araftu tu la li syarri walakin li tawakihi. Man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqafihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tetapi aku mengenal keburukan untuk menjauhinya. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan, tidak mengenal yang buruk, bisa jadi diterjerumus dalam perkara yang buruk tersebut. Maka tentang akhlak yang buruk butuh perincian apa saja akhlak-akhlak yang buruk yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diperingatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai-sampai Al Hafidz Ibnu Hajar membuat bab babur rahabi, bab takut terhadap akhlak yang buruk. Bagaimana kita tidak takut dengan akhlak yang buruk? Rasulullah SAW bersabda, "Inna su'al khuluk la yufsidul amal kama yufsidul khulul asal." Sungguhnya akhlak yang buruk merusak amal sebagaimana cuka merusak madu. Sebagaimana cuka merusak merusak madu. Bagaimana kita tidak takut dengan akhlak yang buruk? Sementara Rasulullah SAW bersabda, لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada sebesar biji sawi atau sebesar zarrah kesombongan. Apa ini tidak mengerikan? Bagaimana kita tidak takut dengan akhlak yang buruk? Rasulullah SAW pernah ditanya, Su'ila an fulana. Rasulullah SAW bertanya tentang seorang wanita. Tasum, senantiasa berpuasa sunnah. Kemudian apa namanya? Senantiasa sholat sunnah. Senantiasa puasa sunnah. Senantiasa bersedekah. Wa fi lisanika syai'un tu'zi Akan tapi tidak bisa menjaga lisannya. Dia mengucapkan kata-kata mengganggu tetangganya. Kata Rasulullah SAW, La fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini. Meskipun banyak sholat malam, meskipun puasa sunnah meskipun rajin bersedekah namun tidak bisa menjaga lisannya mengganggu tetangganya. Kata Rasulullah SAW, la fiha, tidak ada kebaikan baginya, hiya finnar, dia di neraka jahanam. Bagaimana kita tidak takut? Bagaimana kita tidak takut? Kemudian kita bangga dengan tauhid yang kita miliki. Sementara kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya telah datang riwayat mutawatir bahwasanya ahli tauhid masuk dalam neraka jahanam. Benar ada hadis-hadis yang menunjukkan orang yang bertauhid maka dia akan selamat dari azab dan hisab itu orang-orang yang tah, yang mentahkik tauhid yang memurnikan tauhid yang memantapkan tauhidnya siapa di antara kita yang pede kalau tauhidnya mantap nah kalau tauhid tidak mantap terjerumus dalam berbagai macam maksiat suka ujub suka sombong suka ria dan macam-macamnya siapa yang jamin anda selamat dari neraka jahanam Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan Allah berkata akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Keluarkan dari neraka jahanam orang yang dalam hatinya ada masih sedikit keimanan. Orang ini bertauhid. Dia tidak musyrik, tapi dia disiksa dalam neraka jahanam. Allah menyuruh orang-orang, malaikat mencari orang-orang yang diazab neraka jahanam dengan tanda bahwasanya wajah mereka tidak terbakar oleh api karena ada bekas sujud. Berarti orang-orang yang sholat juga bisa masuk dalam neraka jahanam. Makanya saya katakan, Sebagaimana akhlak yang baik merupakan sebab utama masuk surga setelah tauhid, sebaliknya akhlak yang buruk merupakan sebab termudah memasukkan neraka jahanam setelah kesyirikan. Akhlak yang baik, masya Allah, ya, orang berakhlak mulia, berbakti sama orang tua, mudah masuk surga. Baik sama tetangga, mudah masuk surga. Baik sama istri, kata Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian di sisi Allah yang terbaik bagi istrinya. Baik sama istri, baik sama anak-anak, masuk surga mudah. Sebaliknya akhlak yang buruk juga memudahkan masuk neraka jahanam. Kata Rasulullah Sallam "Syarru manzilatin, inna syarra manzilatin inda Allah yaumil qiyamah man wada'ahun nas itiqo asyarrihi." Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak yaitu orang yang ditinggalkan manusia karena takut dengan lisannya yang kotor. Ittiqa'u fuhsyihi disebutkan dalam riwayat yang lain karena mulutnya yang kotor. Karena para hadirin dan hadirat yang hadirat subhanahu wa taala, perlu kita mempelajari akhlak-akhlak yang buruk ya. Agar kita bisa menjauhkan diri kita dan kita bisa menghias diri kita dengan akhlak yang mulia. Tentunya hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam bab ini, bab Ar-Rahab min Masawil Akhlak sangat banyak namun kita membaca hadis-hadis tersebut sesuai dengan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak selesai mungkin kita sambung di pengajian yang lain kalau kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uh, hadis yang pertama yaitu tentang tahzir minal hasad. Tentang peringatan tentang bahaya penyakit hasad. Bahaya penyakit hasad. Hadisnya, hadis yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasada." Hati-hatilah kalian dengan hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Sungguhnya hasad itu akan menghabisi, memakan kebaikan-kebaikan. Amal-amal soleh yang sudah Anda kerjakan akan dihabisi oleh hasad. Kama ta'kulun naru al-hataba. Sebagaimana api cepat memakan kayu bakar. Dalam riwayat yang lain, al-usba sebagaimana api cepat membakar rumput-rumput yang kering, begitu cepat. Hadis ini secara sanad adalah hadis yang dhaif. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, diriwayatkan dari dua sahabat di antaranya Abu Hurairah dan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Tetapi hadis ini lemah karena ada perawi-perawi yang bermasalah dalam hadis ini. Akan tadi para ulama sepakat bahwasanya makna hadis ini maknanya benar. Makna hadis ini adalah maknanya benar. Oleh karenanya dibawakan oleh para ulama dalam buku-buku mereka tentang peringatan terhadap hasad. Kenapa? Karena orang yang hasad biasanya berusaha mendolimi orang yang dihasati. Biasanya orang yang hasad mendolimi orang yang dia hasati. Sehingga kita tahu bahwasanya di antara bentuk kisos pada hari kiamat adalah orang yang kita zolimi akan mengambil kebaikan-kebaikan kita. Orang yang kita zolimi akan mengambil kebaikan-kebaikan kita pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Man kanat li akhihi. Man kanat lahu madlamatun li akhihi. Falyatahallalhu minhu al-yawm. Qabla alla yakuna dinar wala dirham. Barang siapa yang punya kezoliman terhadap saudaranya. Kata Rasulullah SAW. Madlamatun li akhihi min irdin au syai' barang siapa yang mendolimi saudaranya, baik menjatuhkan harga dirinya atau kezaliman yang lain, hendaknya dia minta dihalalkan hari ini. Qabla alla yakuna dinar wala dirham. Sebelum datang hari kiamat tidak bermanfaat dinar dan dirham dan tidak ada dinar dan dirham. In kana lahu amalun saleh kata Rasulullah SAW seandainya dia punya amal saleh, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, maka amal salehnya akan diambil sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa illam yakun lahu hasanat, kalau dia tidak punya kebaikan, ya, ukhidha min sayyiati sahibihi fahummila alaihi. Maka keburukan-keburukan orang yang dia zalimi akan diambil dan dipikulkan kepada pada dia. Oleh karenanya, bentuk kisah pada hari kiamat bagi orang yang kita zalimi adalah kebaikan kita diambil dan dioffer kepada orang yang kita zalimi. Dan perkara yang sangat membuat orang mudah mendolim orang lain adalah hasad. Wallah alam bisawab, Al-Hafidh Ibn Hajar tatkala membawakan permasalahan hasad, ini menunjukkan dia seakan-akan mengisyaratkan bahwasanya hasad adalah akhlak yang sangat buruk, yang paling utama untuk kita jauhi. Sebagaimana kata para ulama, awalu dzambin usiyallahu fis sama al-hasad. Dosa yang pertama kali terjadi sehingga Allah dimaksiati di langit adalah karena hasad. Dan dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di bumi juga karena hasad. Di langit karena hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Para ulama berbicara tentang masalah asal muasal iblis. Sebagian jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya iblis dahulunya malaikat. Kemudian dia hasad, kemudian Allah jadikan dia termasuk golongan jin. Sebagian ulama berpendapat tidak, iblis dahulu adalah dari golongan jin sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, kana minal jinni fafasaqa amri rabbih. Dia dari golongan jin namun dia fasik dia keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama sepakat bahwasanya iblis dahulu memiliki kedudukan yang mulia. Sampai-sampai disebutkan dalam jajaran para malaikat. Terlepas apakah dia asalnya jin atau terlepas asalnya dia adalah malaikat, intinya para ulama sepakat bahwasanya iblis dahulu kedudukannya mulia sampai-sampai dalam jajaran malaikat. Makanya Allah mengatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Seakan-akan iblis dalam barisan malaikat. yang disebutkan oleh para ahli tafsir seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya, iblis adalah orang, adalah bukan orang ya. <laughs> adalah jin, ya makhluk yang alim. Dan dia sudah lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah alam yang roji dia jin karena malaikat tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar iblis dari golongan apa? Jin. Dan dia adalah jin yang alim dan dia sudah lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dengan karunia Allah Allah menciptakan Adam, pendatang baru. Allah ciptakan Adam alaihissalam nenek moyang kita. Dan Allah ciptakan Adam dengan penuh kemuliaan. Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Allah memberi ilmu kepada Nabi Adam sampai Allah tantang malaikat, sebutkan, malaikat tidak bisa. Adam bisa menjawab, malaikat tidak tidak bisa. Dan di antara bentuk pemulihan Allah kepada Adam, Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Rupanya iblis hasad sama Adam. Ini pendatang baru bikin masalah. Oleh karenanya iblis mengatakan ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Tidak mau sujud kepada kepada Adam. Inilah sebab dosa yang pertama kali terjadi di langit adalah karena hasad. Hasadnya iblis kepada kepada Adam. Tiba-tiba ada orang yang dimuliakan oleh Allah dan iblis tidak mau dikalahkan oleh oleh Adam alaihi salam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya iblis ya ingin menjerumuskan Adam dan anak keturunannya ke dalam neraka jahanam. Dia tidak mau sujud kepada Adam meskipun resikonya adalah dia masuk dalam neraka jahanam. Dia tidak peduli. Saya tidak apa-apa masuk neraka jahanam. Yang penting saya tidak mau sujud kepada Adam. Hasad ya. Sebab hasad kalau sudah masuk dalam diri seorang dia tidak peduli. Saya ketemu dengan seorang berapa tahun lalu cerita, "Ustadz, saudara saya disantet sama kerabat." Padahal kerabat itu lulusan pondok. Saya tanya, "Itu kerabatmu tahu santet itu sihir?" Dia tahu, tapi dia karena hasad, <laughs> subhanallah. Dia tahu ini sihir, namun karena dia hasad, dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Kenapa? Karena api membara dalam dadanya. Dia tidak peduli. Yang penting dia bisa mencelakakan saudaranya. Padahal itu saudaranya, meskipun yang dia tahu yang dia lakukan adalah sihir, dia tidak peduli. Iblis tahu kalau dia tidak mau sujud kepada Adam, resikonya neraka jahanam. Dia tidak peduli. Yang penting dia tidak tunduk kepada Adam alaihissalam. Ini dosa yang pertama kali terjadi di langit karena hasratnya iblis kepada Adam alaihissalam. Demikian juga dosa yang pertama kali terjadi di bumi adalah karena Qabil membunuh siapa? Habil. Kata Allah Subhanahu wa taala, Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Ceritakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam. Tatkala mereka diperintahkan, tatkala mereka berdua memberi korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqabbila min ahadihima. Maka diterima korbannya dari salah seorang di antara mereka berdua, walam yutaqabbal minal akhar. Yang satunya tidak diterima korbannya. Yang tidak diterima korbannya hasad. Qala la aqtulannak, saya akan bunuh engkau. Hasad bisa mengantarkan orang untuk bunuh orang lain. Jadi kenapa saya katakan hadis ini meskipun dia dhaif secara sanad, ya. Ada rawi yang majhul, ada rawi yang dipermasalahkan, ya. Dan Imam Al-Bukhari mengatakan hadis ini la yasih, hadis ini tidak sahih, kata Imam Al-Bukhari. Namun saya katakan para ulama sepakat dengan kandungan maknanya. Kandungan maknanya. Para ulama sepakat. Kata Nabi SAW, فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ al الْحَطَبُ Sungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Sebagaimana api yang makan rumputan, begitu mudah terbakar. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang hasad, dia sulit untuk memendamnya. Maka dia pun menzolimi orang yang dia hasad. Dengan berbagai macam bentuk kezoliman. Apakah dengan kezoliman berupa fisik? Ataukah dengan minimal perkataan? Minimal menjatuhkannya, minimal menggibahnya, atau merendahkannya, menghinanya dan macam-macamnya. Karenanya, ya, benar sabda Nabi saw alaihi wasallam bahwasanya hasad itu mudah menghancurkan ya amalan-amalan kebajikan sebagaimana api mudah membakar kayu bakar. Antum melihat api kalau kita bakar di rumputan cepat sekali nggak rumputnya terbakar? Cepat sekali. Ini gambaran tentang hasad. Hasad itu cepat sekali makan kebaikan. Ente mungkin sholat, ente mungkin rajin ibadah, mungkin ente puasa, tapi ente hasad sama orang. Ente tidak kuasa menahan hasad ente, ente gibah dia, ente rendahkan dia, ente cari-cari kesalahannya. Kalau dia salah, ente gembira. Sudah, ente terjerumus dalam berbagai macam kezaliman. Ibadah ente hancur semua. Hilang. Mudah dibakar oleh hasad sebagaimana api yang mudah membakar rumput yang kering. Maka wajar jika Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah tatkala menyebutkan tentang peringatan terhadap Akhlak yang buruk yang pertama kali beliau sebutkan adalah tentang apa? Tentang hasad. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, apa definisi hasad? Hasad menurut jumhur ulama adalah tamanni zawali ni'mati anil mahsud. Yaitu berangan-angan agar kenikmatan dari yang dia hasati hilang. Dia lihat orang kaya, dia pengen orang itu miskin. Dia lihat orang itu tampan, pinginnya jelek seperti dia. Dia lihat ada orang istrinya cantik, pinginnya istrinya nggak cantik atau biar dicerai. Bagaimana? Dia hasad. Ini orang wajahnya pas-pasan kok istrinya cantik. Hasad dia. Ini disebut dengan hasad. Jadi berkeinginan kenikmatan yang ada pada saudaranya hilang. Ini disebut dengan hasad. Apakah impiannya tersebut boleh kalau saya boleh katakan adalah ya Jadi taman itu umnia itu impian. Sampai para ulama menyebutkan kenapa? Karena hasad itu benar-benar impian. Dia gelisah kalau orang itu masih dalam kondisi baik-baik saja. Seakan-akan dia ber, mengimpikan kebaikan orang tersebut hilang. Dan tetap dikatakan hasad apakah impiannya terkabul atau tidak. Mau orang itu akhirnya menceraikan istrinya yang cantik tadi, dicerai atau tidak, tetap saja dia dihukumi telah apa? hasad. Ini pendapat jumhur ulama. Dan Syekhul Islam Zaimiyah rahimahullahu taala lebih ketat lagi dalam masalah hasad. Syekhul Islam Zaimiyah rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan hasad adalah al-bughdhu wal karaha lima yarahu min husni halil mahsud. Kata Syekhul Islam Zaimiyah, tidak perlu berangan-angan akan hilangnya kebaikan yang dia hasati. Bahkan benci sudah cukup dikatakan hasad. Tidak suka saja sudah dikatakan hasad menurut Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ini lebih bahaya lagi. Lihat orang nggak suka, nggak tahu, nggak tahu kenapa. Tidak berpikiran supaya orang itu sakit, tidak berpikiran supaya orang itu miskin misalnya tidak, tapi dia benci lihat orang ini kaya, benci, tidak suka. Itu sudah dikatakan hasad dan itu yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iyyakum wal hasada. Hati-hatilah kalian terhadap hasad. Yang jadi masalah para hadirin yang telah Subhanahu wa taala, hasad ini sangat mudah menimpa siapa saja. Bahkan kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, al-hasadu markuzun fi tibail bashar. Kata beliau, hasad itu terpatri, tertanam dalam tabiat manusia. Wahua, apa tabiat tersebut? Wahua annal insana yakrahu an yafuqahu ahadun min jinsihi fi syai'in minal fadail Yaitu manusia memiliki sifat dia tidak ingin diungguli dalam satu perkara yang sama dari perkara-perkara yang mulia. Ini sifat manusia. Kalau dia pintar, dia tidak ingin ada yang lebih pintar daripada dia. Seperti itu. Kalau dia tampan, dia tidak suka ada yang lebih tampan daripada dia. Kalau dia berdakwah, dia tidak suka ada orang yang berdakwah seperti dia. Kalau dakwah yang dia sampaikan yang hadir ramai, dia tidak ingin ada orang lain yang ramai seperti dia. Kalau dia memiliki ilmu yang tinggi, dia tidak ingin ada orang yang sama seperti dia, apalagi melampaui. Kalau ada yang sama seperti dia, dia tersakiti. Dan dalam hal banyak, baik dalam dakwah, baik dalam ilmu, ya. baik dalam perkara-perkara dunia. Oleh karenanya, hasad itu ya, seperti yang dikatakan oleh Para ulama hasad itu pada jenis yang sama. Ya. Tukang beca hasad sama tukang beca. Padahal depan dia ada dokter yang kaya raya, dia tidak hasad sama dokter. Karena dia tahu diri. <laughs> Tapi dia hasad sama tukang beca. Penjual buku hasad sama penjual buku. Sama penjual es krim dia tidak hasad. Kenapa? Berbeda jenisnya. Dokter hasad sama dokter. Bupati hasad sama bupati. Gubernur hasad sama gubernur. Dai hata sama dai. Istri hata sama istri. Ya, kalau ente punya istri dua, tiga, akan hasad di antara mereka. Tapi kalau satu saja nggak ada hasad. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi ini tabiat manusia kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah punya perkataan yang indah dalam majum fatwa. Dia mengatakan, "La yahlu jasadun min hasad." Tidak ada jasad yang bisa terlepas daripada hasad. Semua ada jasad pasti ada hasad. Walakin al-laim yubdih wal karim yukhfi. Bedanya orang yang jelek dia akan menampakkannya. Dan bedanya orang yang baik dia akan menyembunyikannya dan dia berusaha lawan. Dan dia berusaha lawan. Dan itu menimpa siapa saja. Saya bilang menimpa siapa saja. Saya sebagai ustaz pun tidak merasa terlepas dari hasad. Saya pun punya hasad. Sebagaimana tadi adalah tabiat manusia. Namun yang harus wajib saya lakukan, saya melawan. Kalau saya hasad sama seorang yang lain yang mungkin lebih alim dari saya, maka saya berusaha memujinya. Saya berusaha membelanya. Saya berusaha menjaga harga dirinya. Saya berusaha berkunjung ke dia, saya berusaha telepon dia, saya berusaha ngobrol supaya hilang apa? Hasad. Kita tidak ingin setan masuk di antara kita. Kemudian memecah belah di antara para dai. Misalnya saya katakan, saya ustadz pun tidak terlepas dari hasad. Ya. Sebagaimana ustadz tidak terlepas dari hasad, demikian juga murid-murid tidak terlepas dari hasad. Bahkan terkadang murid-murid hasad sama teman yang lain. Kenapa? Orang itu lebih dekat sama ustaz daripada saya. Hasad dia sama. Kenapa berlomba-lomba untuk dekat dengan apa? Ustaz. Dan tadi saya katakan, hasad pintu hasad sangat sangat banyak. Namun kata Syaikhul Islam Taimiyah, al-laim yubdih, orang yang buruk akan menampakkannya, nampak hasad tersebut, aplikasinya dari perkataannya, dari tindakannya. Contohnya, disebutkan tentang kebaikan si fulan, dia jengkel. Dia jengkel. Ini menunjukkan dia hasad. Misalnya ada seorang mengatakan, Masya Allah si fulan, tadi isi pengajian yang hadir rame. Kemudian dia jatuhkan, dia bilang, ah, itu cuma dia pintar ngomong aja, dalilnya nggak ada. Tapi pintar ngomong itu kan kelebihan, ya tidak? Meskipun dalilnya kurang. Harusnya dia, Alhamdulillah, begitu, harusnya. Tapi tidak mudah. Tidak mudah orang. Tapi dia harus lawan. Kita tidak mengatakan dia berdosa tatkala ada hasad. Hasad yang menimbulkan dosa adalah yang yastakir fil qalb, yang itu yang dia pelihara hasad tersebut. Tapi kalau dia lawan dia tidak berdosa karena kita katakan tadi kata Syekh Islam Jamiyah, la yakhlu jasadun min hasad, tidak ada jasad yang lepas daripada hasad. Maka kalau terlintas hasad pada diri kita ya wajar, siapapun bisa kena hasad. Tapi tidak boleh kita ikuti hawa nafsu hasad tersebut, kita harus lawan. Kita harus lawan. Dan cerita yang paling menyedihkan tentang hal ini tentang kisah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang ditahdir oleh gurunya gara-gara hasad menurut sebagian ulama. Kata Hafiz Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Fathul Bari hadis Sari dia mengatakan wa hasadahu ba'dul ulama. Al Imam Al Bukhari dihasati oleh sebagian ulama, itu maksudnya gurunya. Cuman wasiatan masuk di antara keduanya. Tadinya Imam Al-Bukhari waktu mau datang ke kota Naisabur dipuji oleh gurunya. Akan datang kepada kalian seorang yang alim. Datanglah ke majelisnya. Maka benar-benar semua orang datang ke majelis orang alim, ke Imam Bukhari sampai memenuhi masjid sampai orang di atap-atap. Majelis gurunya sepi waktu itu. Mulailah setan masuk, mulailah setan masuk. Padahal pertama dia ikhlas, subhanallah. Makanya saya katakan hasad tidak tidak tidak mudah untuk kita lawan, tapi harus kita lawan. Akhirnya ada yang bikin gaduh, menimbulkan pertanyaan tertentu. Ini pekerjaan sebagian murid terkadang ya. Pingin gaduh antara ustadz dengan ustadz. Sebagaimana yang terjadi pada Imam Bukhari. Ditanyalah Imam Bukhari tentang pertanyaan yang memancing. Tentang masalah akidah. Maka Imam Bukhari menjawab, akhirnya disampailah kepada gurunya, gurunya kemudian mentahdir. Sampai Imam Bukhari ditinggalkan oleh seluruh muridnya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Eh, seorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit penyakit hasad. Dan sebagaimana hasad ada banyak sekali penyakit-penyakit hati yang lain. Dan untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati tersebut perlu perjuangan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala beliau berkata Kila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayun nasi afdal Wahai Rasulullah Manusia manakah yang paling afdal? Qala kullu mahmumil qalbi saduqil saduqul lisan. Yaitu setiap orang yang hatinya disapu, mahmum artinya disapu. Dan lisannya jujur. Ini adalah manusia terbaik. Maka para sahabat berkata, "Saduqul lisani na'rifuhu, fama mahmumul qalbi?" Ya Rasulullah, lisan yang jujur kami paham maksudnya. Lantas apa yang dimaksud dengan hati yang disapu? Kata Rasulullah SAW, huwa naqiyyu taqiyu, la ithma alaihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Dia adalah hati yang bersih, yang bertakwa, tidak ada dosa dalamnya, tidak ada kezaliman dan tidak ada dengki dan tidak ada hasad. Namun ibarat Nabi mahmumul qalb, hati yang disapu ini menunjukkan hati ini perlu dibersihkan. Sebagaimana kita menyapu membersihkan masjid, ada kotoran bersihkan rumah, kita perlu menyapu, maka demikian pula hati ini ada penyakit-penyakit yang harus kita bersihkan dan itu perlu perjuangan. Dan itu perlu perjuangan. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa hasad ya merupakan perkara yang berbahaya? Karena hasad ya hal-hal yang menunjukkan hasad tercela. Yang pertama bahwasanya hasad adalah bentuk protes terhadap takdir Allah. Ini yang paling parah di sini. Jadi ada orang diberi kelebihan lebih daripada kita atau menyamai kita. Entah dia pinternya seperti kita atau lebih pinter. Ada orang yang diberi kelebihan harta. Ya. Ada orang yang ya dagangannya laris. Ya. ya. Ada orang mungkin pendidikannya lebih rendah daripada kita namun lebih berhasil dagangannya. Kemudian kita protes, kita tidak suka, kita benci, maka seakan-akan kita protes kepada Allah. Ya Allah, dia tidak pantas untuk seperti itu. Kita protes tentang pembagian Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ini hasad perkara yang buruk. Kenapa dia protes kepada pembagian Allah Subhanahu wa taala? Kemudian di antara hal yang menunjukkan buruknya hasad, hasad adalah sifatnya iblis. Dan hasad adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi hasadnya luar biasa. Hasad dan min indi anfusi. Mereka hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu tentang sifat-sifat Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Mereka tahu sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka tahu sifat anak-anak mereka. Allah menggambarkan dengan sangat detail. Kata Allah, orang-orang Yahudi tahu tentang sifat Muhammad sebagaimana mereka tahu tentang sifat anak-anak mereka. Antum bayangkan kalau kita punya anak kita tahu sifat mereka, sifatnya atau tidak? Kita tahu betul. Anak kita ini bagaimana badannya, bagaimana bodinya, senangnya main apa, kalau main di mana, temannya siapa saja, tahu orang sebagaimana orang Yahudi tahu tentang Muhammad. Mereka tahu bagaimana Rasulullah SAW lahirnya kapan kira-kira mereka tahu. Ada ciri kenabian di belakang mereka tahu. Tempat hijrahnya di mana mereka tahu di Madinah sehingga mereka berkumpul di kota Madinah menanti kedatangan Rasul tersebut. Subhanallah Allah jelaskan semua sifat Muhammad dalam Taurat dan Injil sifat yang detail namun satu yang Allah tidak sebutkan ternyata nabi tersebut dari orang Arab. Ini yang bikin mereka jengkel. <laughs> Mereka kecelai kalau kita bahasa apa? Bahasa Indonesia ya. Ternyata nabi yang mereka sangka dari orang Yahudi ternyata apa? Dari bangsa Arab. Sehingga mereka tidak beriman. Sampai disebut oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya sebuah riwayat, ada orang Yahudi, dia tahu malah hari ini lahir nabi yang mereka tunggu-tunggu. Maka dia pun bertanya-tanya kepada orang Yahudi, "Apakah ada anak kalian yang lahir pada malam hari ini?" Dia nunggu. Pada hari ini adakah anak dari Yahudi yang lahir. Tidak ada katanya. Tapi ada orang Quraisy punya anak. Maka disebutkan dia datang menemui Nabi, dia lihat tanda kenabian, maka dia pun pingsan saking hasadnya. Uh, kurang ajar. Ternyata ini nabinya. <laughs> Hasadnya. Tidak terima. Tidak terima. Padahal sebelumnya mereka sesumbar. Wa kanu min qablu yastaftihuna alladziina kafaru. Sebelumnya mereka kalau lagi ada kisruh sama orang-orang Ansor, mereka mengatakan akan diutus seorang nabi dan kami orang-orang Yahudi bersama nabi tersebut akan mengalahkan kalian. Dan ini sering didengar oleh orang-orang Ansor. Selalu mereka sesumbar, kalian akan sekarang kalian bisa mungkin mengalahkan kita. Namun nabi itu sebentar lagi diutus. Kalau sudah datang, kita akan menghabisi kalian. Karena sering didengarnya oleh kaum Ansor tatkala datang Nabi Muhammad, mereka berkata kita beriman dulu sebelum orang Yahudi. Oleh karena di antara sebab kenapa kaum Ansor mudah beriman dengan Nabi Muhammad karena seringnya mereka mendengar sesumbarnya orang-orang apa? Yahudi. Jadi Hasad sifatnya orang-orang Yahudi, sifatnya iblis, sifatnya orang-orang Yahudi. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang menunjukkan buruknya hasad tadi, hasad mudah menghabisi amalan-amalan soleh yang sudah kita kerjakan. Karena susah ada orang hasad, dia hanya pendem itu susah. Hampir sulit kita temukan ada orang yang hasad dan hasad tersebut terpatri dalam benaknya, kemudian dia tidak ungkapkan, tidak susah. Dia pasti ungkapkan dengan lisannya, atau dengan gerakannya atau dengan tindakannya. Nah, tatkala dia mengungkapkan hasad tersebut, maka dia telah terjerumus dalam kezaliman. Tatkala dia telah terjerumus dalam kezaliman terhadap saudara yang dia hasadi, maka kebaikannya akan terkikis dengan cepat oleh hasad tersebut. Ini berbahaya. Kemudian para hadirin dan hadirat rahmat subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang memudahkan kita untuk melawan hasad dan meninggalkan hasad, yaitu saya, saya nukilkan perkataan Al-Ghazali rahimahullah. Dia berkata, "I'lam anna al-hasada min al-amradil 'azimah lil qulubi." Ketahuilah bahwasanya hasad merupakan penyakit-penyakit yang besar dalam hati. Bukan penyakit kecil. Suudzon mungkin ringan, lebih ringan daripada apa? Hasad. Tapi hasad termasuk penyakit-penyakit yang besar. Wala tudawa amradul qulubi illa bil ilmi wal alam dan tidak bisa disembuhkan penyakit-penyakit hati ini kecuali dengan ilmu dan amal. Wal ilmu nafi' li maradil hasad, adapun ilmu yang bermanfaat untuk melawan penyakit hasad, an ta'rifa tahqiqan anna al hasada dararun 'alaika fid dunya wad din wa annahu la darara fihi 'ala al mahsud fid din wa fid dunya wad din bal yantafi'u bihi fihima. Di antara hal yang memudahkan kita untuk melawan hasad, ketahuilah bahwasanya kalau Anda hasad, hasad itu kemudaratannya akan kembali kepada diri Anda, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Dan hasad yang Anda kerjakan tersebut tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada orang yang Anda hasati, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan dia bermanfaat mendapatkan manfaat dengan hasadnya Anda. Ya, kita hasad sama orang. Emang orang itu terus terjungkil jatuh kemudian mati? Tidak. Dia tetap kalau Allah berkehendak dia berkembang, berkembang. Kalau Allah berkehendak dia tetap rezekinya lancar-lancar terus meskipun kita hasad. Makanya para ulama mengatakan orang yang hasad yang pertama kali dia zalimi dirinya sendiri. Kenapa dia sakit hati terus? Dia sakit hati. Apalagi orang yang dia benci tersebut ternyata semakin tersohor, semakin makmur, semakin diberi eh, karunia oleh Allah. Dia semakin sakit hati. Yang pertama dia zalimi dirinya sendiri. Orang yang dihasati tidak tidak kena tidak kena hasadnya yang sakit hati dia. Maka rugi kalau ente hasad, ente hasad, ente hanya menyakiti diri, diri anda. Anda hanya menyakiti diri anda tatkala anda hasad. Sehingga merusak dunia anda, stres, pusing, dengki, dongkol, dan ini penyakit ya. Penyakit dalam hati, membuat hidup tidak bahagia. Membuat hati ini kering, membuat hati ini tidak bahagia. Kenapa? Galau. Kata orang yang kita benci ternyata terus diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasad. Mau dijatuhkan, mau direndahkan orang tersebut semakin naik. Jengkel. Sakit hati. Menyiksa diri sendiri. Merusak dunia kita, kehidupan kita tidak tenteram, dan merusak agama kita, amal kita mulai berguguran. Adapun dia dia tidak tidak jadi masalah. Bahkan dia mendapatkan manfaat karena kezaliman yang kita lakukan menjadikan kebaikan-kebaikan kita ditransfer kepada pada dia. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan kalau Anda hasad sama seorang di antara obat yang mujarab, obat yang yang terbukti berusaha untuk memuji orang yang Anda hasadi tersebut. Puji dia. Berikan hadiah kepada dia, salami dia. Ya, karena setan ingin mengadu domba di antara kita, maka kita lawan setan tersebut dengan kita berusaha berbuat baik kepada orang yang kita hasad. Adapun Anda berpaling, Anda cuekin semakin besar api hasad tersebut dalam sekam dada Anda sehingga Anda semakin menderita. Maka saya katakan tidak ada jalan yang lain selain Anda berdoa kepada Allah dijauhkan dari hasad. Yang kedua Anda berusaha berbuat baik kepada dia, berbuat baik kepada kepada dia. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala memiliki perkataan yang sangat detail. Dia mengatakan apa? Di antara bentuk hasad, kita hasad sama seorang. Kalau orang itu dijatuhkan kita tidak bela, itu berarti kita hasad. Ada secercah kegembiraan kalau orang yang kita benci di, dijatuhkan. Senang kita, tapi kita diam-diam aja. <laughs> Kalau Anda tidak bela, di antara hak seorang muslim adalah membela harga diri saudaranya. Kalau saudara tersebut kita tahu dia dijatuhkan pada hal yang tidak benar, maka wajib bagi kita bela, bukan kita diam. Ini namanya khuzlan. Khuzlan artinya meninggalkan saudara tetap tatkala saat dia butuhkan. Dia sekarang butuh pembelaan kita, kita tidak bela, kita biarkan. Namanya khuzlan. Tercela. Inilah bentuk daripada aplikasi hasad. Terkadang kita terjerumus dalam hal-hal yang seperti seperti ini. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang kedua atau hadis yang berikutnya. Yang berikutnya tentang fadlu man yamliku nafsahu indal ghadab. Bab tentang keutamaan orang yang menahan jiwanya tatkala sedang marah. Tatkala sedang marah dia bisa menahan jiwanya. Wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala dia berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah." Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang menang dalam pergulatan, dalam perkelahian. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat, yang hebat adalah orang yang bisa menahan jiwanya, menahan nafsunya tatkala dia sedang marah. Muttafaqun alaih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Di antara akhlak yang buruk adalah mudah marah. Adalah mudah marah. Sebaliknya, akhlak yang mulia adalah menahan kemarahan. Makanya aneh kalau ada seorang yang bangga dengan sikap suka marahnya. Saya ini temperamental, bangga. <laughs> Kok bangga dengan sifat buruk seperti itu? Harusnya Sedih punya sifat seperti itu. Sedikit-sedikit marah-marah, sedikit marah. Kalau sudah bisa marah orang bangga. Tadi saya marahin dia, oh, bangga. <laughs> Hebat ente bisa marahin dia. Ini bukan sifat yang dibanggakan, ini sifat tercela. Sifat tercela. Dan orang yang pemarah, dia harus merubah sifat pemarahnya menjadi tidak pemarah kalau dia ingin berakhlak mulia. Karena sebagian orang, dan ini saya ketemu sebagian orang seperti itu. Ini ada dalam alam nyata, bukan khayalan. Dia memiliki sifat memarah. Namun dia ingin diberi uzur karena dia suka marah-marah. Dia mengatakan dengan suara yang keras, saya ini tidak sedang marah-marah, memang saya begini ngomongnya, yaitu marah kalau menurut orang. Sambil teriak-teriak. Dia bilang, saya tidak marah, memang saya, terus kalau ini bukan marahnya, marahnya kayak apa? Gitu. Jadi dia ingin orang satu dunia, merubah kamus, bahasa Indonesia kalau orang sedang marah-marah tidak dikatakan marah. Marah itu kalau bunuh baru marah. Dia ingin satu dunia paham dengan dia. Ente aja yang rubah diri supaya ente paham orang satu dunia. Sekarang orang satu dunia sudah merubah, suruh dirubah cara berpikirnya supaya bisa pahami ente, yang nggak bisa seperti ini. Ustadz, saya ini pemarah. Saya tidak bisa memperbaiki, tidak bisa merubah. Saya dari dulu seperti ini pemarah. Ini kesombongan. Akhlak yang mulia bisa di, diraih. Akhlak yang buruk, buruk bisa dirubah. Kalau akhlak yang buruk tidak bisa dirubah, maka buat apa Nabi mengajarkan akhlak? Saya ulangi. Kalau akhlak yang baik tidak bisa kita peroleh dan akhlak buruk tidak bisa kita tinggalkan, buat apa Nabi mengajarkan apa? Akhlak. Ya, kalau orang selalu pada tabiatnya tidak bisa berubah, ya sudah buat apa kita ngajarin akhlak? Justru Nabi datang untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak, untuk memperingatkan akan akhlak-akhlak yang buruk agar kita bisa berubah dari akhlak yang buruk. Karenanya dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, "Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang indah akhlaknya. Dalam riwayat yang lain, dalam lafal yang lain, "Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu." Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Berarti akhlak yang indah itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Meskipun ada yang berkata, Ustaz mana yang lebih afdol? Akhlak yang kita usahakan atau akhlak yang jibiliyah? Sejak kita dilahirkan memang kita begitu. Karena ada orang seperti itu. Ada orang sejak dilahirkan nggak pernah marah-marah. Kamu gini-gini? Enggak, iya, selalu nggak pernah marah-marah. Ada orang seperti itu. Kita omel-omelin, dia senyum-senyum saja. Dari dirinya seperti itu memang orang. Mana yang lebih afdol, Apalah akhlak yang jibiliyah yang dari asalnya Allah sudah berikan seperti itu atau akhlak yang kita usahakan? Allah alam besok yang benar akhlak yang bawaan itu lebih afdol. Karena itu yang lebih kokoh dan sulit untuk apa? Berubah. Tetapi orang yang merubah akhlaknya dari yang buruk menjadi baik, dia dapat pahala dari sisi usaha perubahan tersebut. Paham? Dia mendapat pahala dari sisi usaha merubah akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik dengan jaminan surga istana di atas surga. Ya. Dan akhlak itu bisa dirubah dari pemarah menjadi tidak memarah. Dari pemaaf dari pemarah bisa menjadi pemaaf. Baik, di sini Nabi SAW mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ah." Bukanlah orang yang hebatlah yang kuat dalam mengalahkan orang lain. Karena kekuatan itu tidak dipuji daripada zatnya. Kalau kekuatan tubuh dipuji daripada zatnya, maka yang paling terpuji adalah singa dan macan dan gajah. Hewan lebih hebat dari lebih kuat daripada manusia. Oleh karenanya bukan dipuji daripada zatnya, diterpuji jika digunakan untuk yang baik dan tercela jika digunakan untuk yang yang buruk. Di sini Rasulullah SAW mengatakan orang yang lebih kuat memang orang yang mengalahkan orang lain itu kuat. Tapi yang lebih hebat lagi dia mengalahkan jiwa nafsunya. Ini yang lebih hebat. Tatkala dia marah dan dia mampu untuk melampiaskan, dia tidak lampiaskan. Oleh karenanya hadis ini berbicara tentang keutamaan meredam amarah. Keutamaan meredam amarah. Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran tentang ya sifat-sifat penghuni surga. Ya. Tentang jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang seluas langit dan bumi. Yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra', yaitu orang-orang yang berinfak Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit mereka tetap berinfak. Kemudian kata Allah, wal kadhiminal ghaidz yaitu orang yang meredam amarah. Berarti Anda jangan meremehkan masalah meredam amarah. Sebagaimana Anda sholat rawatib diberi pahala oleh Allah, sebagaimana Anda sholat malam diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Anda bersedekah, Anda berhaji, nahan amarah juga surga. Allah sebutkan uiddat lil muttaqin. Allah siapkan surga yang luas, luas langit dan bumi bagi orang yang bertakwa. Di antara sifat-sifat orang bertakwa tersebut berinfak. Sifat kedua yang Allah sebutkan wal minal ghaiz itu orang yang meredam amarah. Berarti meredam amarah ini pahalanya besar. Meredam amarah pahalanya besar. Dan orang yang paling berhak untuk kita redam amarah kita adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Seperti orang tua kita. Jangan pernah marah sama orang tua. Seperti istri kita. Ya akhi, istri kita punya jasa banyak sama kita. Kalau sama orang kita redam amarah, sama istri kita lampiaskan amarah. Dia lebih berhak untuk kita redam amarah kita daripada orang lain. Anak-anak kita, mereka lebih berhak untuk kita redam amarah kita daripada orang orang lain. Yang dimaksud dengan meredam amarah, menahan amarah bukan disimpan dalam dada <laughs> jadi dendam bukan ya. Artinya diredam dan dihilangkan. Itu maksudnya bukan disimpan semakin bergelora ya ini ini bukan ini namanya dendam namanya tetapi dipendam dan berusaha untuk dihilangkan saya masih ingat waktu saya pertama kali ke Universitas Islam Madinah waktu itu ada kegaduhan saya lupa kegaduhannya apa intinya guru saya marah Uh, guru saya lagi marah-marah di depan, tahu-tahu ada orang Afrika maju ke depan langsung. Kata dia Syekh, Allah berfirman, wal kadhimin al ghaiz. Ya Syekh, Allah berfirman orang-orang yang dalam amar. Kata dia, ya sudah, balik. <laughs> Langsung dia maafkan tatkala itu. Kita orang Indonesia malu mau begitu kan. Ini orang Afrika pede dia. Langsung maju, ya Syekh katanya. Katanya Syekh, wal kadhimin al ghaiz. <laughs> maju di depan kelas, bayangkan. Langsung bilang, Allah berfirman dan orang-orang yang berdiam amarah. Langsung Syekh tersebut diam. Langsung dimaafkan, tidak jadi marah. Ya sekali-sekali antum coba begitu. Baik, <laughs> di antara keutamaan meredam amarah, Rasulullah SAW bersabda, Man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidahu. Barang siapa yang meredam amarah padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Da'ahu Allahu ala ru'usil khala'iq yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu fi ayyil huri syaa. Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka pahalanya luar biasa. Kata Nabi Wasallam, Da'ahu Allahu ala ru'usil khala'iq yaumil qiyamah. Maka Allah akan panggil dia. Di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat kelak. Sampai Allah menyuruh dia untuk memilih dari mana yang dia sukai. Paham? Paham tidak laki-laki? Ikhwan paham atau tidak? Ini dalil bahwasanya bidadari bukan satu model, iya atau tidak? Kalau bidadari cuma satu model, tidak ada pilihan. Kata Nabi SAW, Hatta yukhayyirahu fi ayil huri sya'a. Sampai dia dibuat Allah milih bidadari mana yang dia su sukai, yang dia pilih. Berarti bidadari tidak satu model. Oleh karenanya ikhwan saya sangat menganjurkan kepada antum. Kalau istri antum lagi marah-marah sama antum, antum ingat hadis ini. Antum senyum-senyum saja. Ya, iya deh, iya sayangku, kenapa? Loh kenapa? Mas kok tidak marah-marah? Saya ingat hadis Nabi. Barang siapa yang kemarahan disuruh pilih dari yang dia sukai. Wah, oh, tambah ngamuk istri antum. <laughs> Jadi kamu nggak milih saya. <laughs> Allah alam bilang. <laughs> Jadi ingat hadis ini. Ya akhi, ganjarannya bidadari. Semakin banyak orang bikin ente marah, ente semakin bisa redam, semakin banyak bidadari yang ente bisa pilih. Buat apa ente marah-marah? Kecuali marah itu pada tempatnya, marah itu adalah nahi mungkar, itu lain cerita. Rasulullah SAW tidak pernah marah kecuali idan tuhikat maharimullah. Kecuali ada hal-hal syariat Allah yang dilanggar. Baru Nabi SAW marah. Adapun anda marah karena hawa nafsu anda, karena dunia anda, maka tidak perlu. Ada ganjaran bidadari yang Allah sediakan, tinggal pilih bidadari mana yang anda sukai. Baik. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya hadis yang ketiga, tapi di sini tulis hadis yang keempat karena hadis yang pertama tadi dua riwayat. Riwayat Abu Hurairah dan riwayat Anas dan dua-duanya doaif sebagaimana kita jelaskan hadis tentang hasad. Sehingga sekarang hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Ani Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini tentang zulm, zulumatun yaumal qiyamah. Tentang kezaliman itu merupakan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Sallam bersabda Az-zulmu dhulumatun yaumal qiyamah Kezaliman itu menzalimi orang lain menzalimi hak orang lain tidak menunaikan hak orang lain merupakan kegelapan yang bertubi-tubi yang bertumbuk-tumbuk pada hari kiamat kelak ini peringatan tentang bahaya berbuat zalim Para salaf dulu mengingatkan kalau Anda pun harus berdosa dan Anda akan berdosa. Maka jangan jadikan dosa Anda adalah mendolimi orang lain. Jadikan dosa Anda antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha tidak berdosa, tapi kalaupun Anda terjerumus dalam dosa, jangan sampai Anda urusan dengan orang lain. Kenapa? Karena di akhirat kelak tidak ada yang bisa bela Anda. Tidak ada namanya jaksa pembela, tidak ada. Semuanya penuntut. Kulit Anda menyaksikan Anda bermaksiat mendolimi dia. Bumi menjadi saksi Anda telah mendolimi dia. Catatan malaikat begitu banyak menjelaskan Anda telah mendolimi dia. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang menyidang adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan mendolimi orang lain. Maka Rasulullah SAW memberikan takbir yang indah. Az-zulm zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Sufyan as tsauri rahimahullah pernah berkata, In laqita Allah Ta'ala bisabiina dhanban ma bainaka wa Allah, ahwanu 'alaika min an talqahu bi dhanbin wahidin ma bainaka wa bainal ibad. Engkau bertemu dengan Allah dengan 70 dosa, namun dosa tersebut antara engkau dengan Allah. Itu lebih baik daripada engkau bertemu dengan Allah kau bawa satu dosa berkaitan antara engkau dengan hamba Allah. Muskilah, repot. Repot kalau kita punya kezaliman sama orang. Jadi telah kita jelaskan. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang punya kezaliman sama orang, kata Rasulullah SAW, man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinar wala dirham. Barang siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, baik kezaliman karena harga diri yang dia jatuhkan, sampai Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan harga diri. Kenapa? Karena ini kezaliman yang banyak terjadi pada apa? Harga diri. Kita ngambil duit saudara kita mungkin tapi jarang. Kita mencuri duit saudara kita jarang. Kita mukul saudara kita jarang. Tapi kalau kita menggibah saudara kita, kita rendahkan dia, kita jatuhkan dia, kita jatuhkan dirinya di hadapan umum, ini mudah. Maka Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan irdin. Mangkanat lahu mazlamatun li akhihi min irdin au syai. Barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya dari harga dirinya atau yang lainnya, paling harga diri. Harga diri itu apa? Arab itu bahasa Arab artinya apa? Suatu tempat dipuji dan dicela. Semuanya itu adalah namanya harga diri. Entah badannya, entah ilmunya, entah bentuk jasadnya, entah istrinya. Ini semua perkara yang tempat dipuji dan dicela itulah harga harga diri. Maka Rasulullah SAW mengatakan mintalah dihalalkan pada hari ini. Sebelum tidak bermanfaat dinar dan dirham. Sebelum tidak ada dinar dan dirham. Tidak ada dinar dan dirham. Manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebenarnya dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasu yaumal qiyamati gurlan buhman." Ya, hufatan uratan gurlan buhman. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi tidak memakai alas kaki, gurlan dalam kondisi belum disunat, buhman dalam kondisi tidak bawa apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Sebagaimana kami mulai penciptaan, kami ulangi lagi. Sebagaimana manusia baru dilahirkan dari perut ibunya waktu lahir, dari perut ibunya dalam kondisi tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum disunat dan tidak bawa apa-apa. Ya, tidak ada bayi keluar kemudian bawa uang satu real, tidak ada. Bawa uang, bawa uang logam emas, tidak ada. Keluar tanpa bawa apa-apa. Demikian pula Anda tatkala dibangkitkan. Harta yang Anda kumpulkan sekarang tidak akan Anda bangkit bersama Anda, enggak. Mobil yang Anda banggakan sekarang yang Anda naiki mobil tersebut, rumah mewah yang Anda banggakan tidak akan dibangkitkan bersama Anda. Anda dibangkitkan tanpa bawa apa-apa. Nah kalau tidak ada yang Anda bawa, bagaimana Anda bisa membayar kezaliman tersebut? Tidak bisa dibayar kecuali dengan kebaikan yang Anda miliki. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut pada hari kiamat? Kata para sahabat, al muflis sufina man la dinar wala dirham wala mata. Orang yang bangkrut dari kita ya Rasulullah itu orang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya barang-barang, tidak punya harta. Kata Rasulullah SAW, al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku. Jadi umat Islam. Manyati yaumal qiyamah. Orang yang datang pada hari kiamat dengan bawa pahala salat, pahala, pahala sedekah, ya mungkin pahala zakat dan macam-macam pahala dia, pahala puasa. Wa ya'ti waqad syatama hadha. Namun ternyata tatkala di sidang dia telah pernah mencela si fulan. Wa daraba hadha, dia pernah pukul si fulan. Wa safaka dama dia pernah menumpahkan darah si fulan. Wa akala malahada, dia pernah memakan harta orang lain dengan kezaliman. Maka diambillah kebaikannya, kebaikannya dilemparkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Ya, makanya saya katakan hati-hati. Ya. Jangan sampai ente menjatuhkan harga diri saudara ente apalagi depan banyak orang. Masalahnya hari kiamat kezaliman adalah kegelapan yang bertumbuh-tumbuh pada hari kiamat. Adapun makna kegelapan yang bertumbuh-tumbuh pada hari kiamat, maka ditafsirkan dengan dua tafsiran. Sebenarnya mengatakan kita mengambil zahir hadis ini bahwasanya orang yang berbuat zalim pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi gelap. Ya. Padahal orang-orang beriman diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terarah menuju ke surga. Adapun orang yang berbuat zalim gelap, dia tidak tahu melangkahkan ke mana. Maka dia akan terancam dengan berbagai macam bahaya. Ini zahirnya seperti itu. Ada yang mengatakan maksudnya maknawi, artinya dia akan mendapatkan ya kesengsaraan yang bertubi-tubi dan bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak ya. Ingat tadi perkataan Sufyan Ats-Tsauri, lebih baik engkau bertemu dengan Allah dengan membawa 70 dosa antara engkau dengan Allah daripada kau membawa satu dosa antara engkau dengan manusia yang lain. Kenapa? Karena kata para ulama menjelaskan kenapa? Karena asalnya Allah itu Ghafurur Rahim. Asalnya itu apa? Allah Ghafur Rahim. Antai berbuat dosa, bukan berarti saya meremehkan dosa, tidak ya. Tapi asalnya Allah itu mudah memaafkan hamba-hambanya. Dan asalnya teman kita, ya, dia sangat butuh dengan kebaikan pada hari kiamat Kalau karena berkaitan dengan surga atau neraka. Dia butuh dengan kebaikan, maka sulit dia maafkan anda di hari kiamat. Tidak mau dia. Dia ingin ngambil kebaikan anda. Kenapa? Berkaitan surga dan neraka. Emang dia bilang sudah saya ridho, biar saya masuk neraka, ente masuk surga. Nggak, nggak mau dia. Antum lihat hari kiamat Allah mengatakan apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari kiamat seorang lari dari istrinya, lari dari ibunya, lari dari anak-anaknya yang dia cintai. Dari istrinya teman, tidurnya, anak-anak yang dia bekerja membanting tulang untuk menyenangkan buah hatinya hari tersebut dia tinggal kenapa dia ingin selamat. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Orang-orang pada hari itu masing-masing sibuk dengan urusannya. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyatakan, Yawaddul mujrimu law, yaf, law yaftadi yauma idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi. Orang berbuat ijram, berbuat kriminal, berbuat dosa pada hari kiamat, dia ingin menebus dirinya meskipun harus mengorbankan anaknya, mengorbankan istrinya, mengorbankan kabilahnya, yang penting dia selamat. Kata para ulama akalnya sudah enggak jalan, kenapa? Dia ingin selamat. Sampai dia berangan angan yang penting saya selamat meskipun istri saya masuk neraka, meskipun anak saya masuk neraka. Meskipun kabilah saya masuk neraka. Waman fil ardi jami'an tsumma yunji. Seluruh manusia masuk neraka tidak apa-apa, yang penting dia selamat. Kenapa dia ingin selamat? Makanya kezaliman dosa antara ente dengan orang lain di hari kiamat kelak, orang ini sulit maafkan Anda dan dia tidak akan maafkan. Kenapa? Karena dia ingin selamat dari neraka jahanam. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun dia memang masuk surga, dia ingin derajat surganya tinggi. Dia ingin derajat surganya apa? tinggi. Dengan mengambil kebaikan Anda, derajat surganya akan lebih tinggi. Kenapa? Kualitas bidadarinya mungkin berbeda. Kualitas surganya berbeda, kualitas keindahannya apa? Berbeda. Maka adapun kalau dosa antara kita dengan Allah kita menangis astagfirullah astagfirullah maafkan selesai. Ente dengan orang lain astagfirullah astagfirullah belum selesai. Belum selesai sampai dia menghalalkan di dunia sebelum dia mati. Maka hati-hati jangan sampai mendolimi orang lain. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya hadis yang kelima. At-tahdhir minasyuh. Peringatan akan penyakit asyuh. Asyuh itu inilah keistimewaan bahasa Arab. Ada namanya al-bukhl, ada namanya asyuh. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita sama-sama pelit. Asyuh pelit. Al-bakhil juga artinya apa? Si pelit. Tapi dalam bahasa Arab, asyuh itu lebih parah daripada pelit. Pelit kelas kakap yang disertai dengan tamak terhadap harta bahkan harta orang lain. Ini namanya apa? Asyuh. Lebih parah daripada sekedar al bukhul al bukhul tercela. Orang bakhil tercela. Asyuh lebih tercela lagi. Para ulama mengatakan al bukhul pelit itu ada dua tingkatan. Tingkatan, tingkatan pertama, seorang pelit dengan orang lain. Dia punya harta, dia ingin nikmati sendiri. Orang minta, dia nggak mau. Dia makan es krim depan orang lain, orang lain ngiler-ngiler, dia cuekin aja. Silakan ngiler. Dia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Ada orang miskin di depan dia, dia tidak peduli. Dalam hatinya enak saja, saya yang cari makan, cari kerja susah, yang tinggal minta-minta. Pelit terhadap orang lain. Ini buruk. Tetapi ada yang lebih buruk lagi. Yang lebih buruk adalah pelit terhadap diri sendiri. Mau beli sesuatu, aduh ini mahal, gak jadi deh. Susah cari uang. pada uangnya miliaran. Ada ceri, eh, buku judulnya Al-Bukhala, orang-orang pelit. Dua jilid kalau nggak salah. <laughs> judulnya tentang apa? Orang-orang apa? Pelit. Saya baru baca sedikit saja, tidak baca semuanya. Cuma ada satu cerita yang menarik. Jadi ada orang miskin Punya teman orang kaya pelit. Dia ingin kasih pelajaran sama orang kaya tersebut supaya nggak pelit. Maka dia undang si kaya tersebut untuk makan di rumahnya. Diundang datang orang kaya tersebut. Dihidangkan makanan yang padahal dia miskin. Dia ingin pelajari, eh saya ini miskin bisa bersedekah. Ente kaya tidak pernah bersedekah. Maka dia sediakan makanan yang banyak. Si kaya yang pelit ini semangat. Akhirnya dia makan dengan penuh apa? Semangat. Banyak saking banyaknya akhirnya dia kekenyangan. Mumpung gratis ya. Ini pelit ini. Mumpung gratis dia makan banyak. Tatkala kebanyakan makan dia muntah. Dia muntah. Waktu dia muntah dia menangis. Maka si miskin bertanya, "Kenapa kau menangis?" "Ini rugi terbuang," katanya. <laughs> Saking pelitnya. <laughs> Tidak sadar juga ya orang pelit susah. Kita yang miskin jengkel. Ini orang kaya pelit banget sih. Jadi ada orang yang pelit terhadap dirinya. Ya. dia orang yang menderita. Ada orang, saya tahu dia karena kena penyakit jantung. Orang ini saya kenal. Terkena penyakit jantung, kemudian ingin berobat, maka dikatakan sama dia, berobatlah di Jakarta, rumah sakit ini bagus. Jadi terlalu mahal lah, saya ingin berobat di Surabaya saja. <laughs> Belum sampai Surabaya sudah meninggal. Pelit sama dirinya, kesehatan dia, dia apa? Pelit. Akhirnya orang yang pelit ini menyiksa dirinya dan menyiksa keluarganya. Kalau dia pelit sama dirinya, tok masih mending sama istrinya dia baik sama anak-anaknya dia berikan. Yang jadi masalah kalau dia pelit, istrinya dan anak-anaknya jadi korban. Sampai saya pernah dengar suatu ceramah di Idaatul Quran di Saudi. Cerita tentang ada orang kaya raya meninggal, anak-anaknya marah sama bapaknya. Kenapa waktu di, setelah meninggal diberitahu hartanya banyak, anak-anaknya marah. Ternyata bapak kita selama ini kaya. Kita hidupnya hidup gaya orang miskin, marah. Bukannya gembira dapat harta banyak, marah sama bapaknya. Ini bapak kurang ajar, ternyata kita kaya selama ini. <laughs> Jadi menyiksa istrinya, menyiksa anak-anaknya. Akhirnya ada perkataan yang indah dari sebagian ulama mengatakan, Innal bakhil ya ya'ishu al fuqara wa yuhasabu hisabal agniya. Orang miskin itu gaya hidupnya, orang pelit itu yang kaya, orang pelit yang kaya, gaya hidupnya, gaya hidup orang miskin, hisapnya hisapnya orang kaya. Dia tidak, dia dia hidupnya susah tapi hisapnya jadi akhirat panjang kenapa hartanya banyak. Jadi di dunia sulit, di akhirat lebih apa? Lebih sulit. Hidupnya gaya hidup orang miskin, hisapnya hisapnya orang kaya. Dia berlari dari kemiskinan yang hendak dia menghindar, dan dia mengejar kekayaan, tapi sekarang sebaliknya. Dia meninggalkan kekayaan terjerumus dalam apa? Kemiskinan. Apakah ada orang seperti gini? Ada. Padahal Allah subhanahu dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Inna Allah ida an ama ala abdihi ya yuhibbu an yara asar. Oh kama kala Nabi SAW. Kalau Allah telah memberikan nikmat kepada seorang hamba, Allah ingin melihat dampaknya. Ya, seorang kalau Diberi harta ya dia pakai yang sesuai dengan harta yang dia miliki. Namun tidak sampai pada derajat israf kesombongan. Tidak sampai derajat israf. Kalau dia punya uang miliaran, belilah mobil Innova. Jangan beli mobil misalnya yang diperindah daripada itu yang setengah mati anaknya setengah mati. Yang dia punya uang banyak. Tidak ada salahnya dia beli mobil yang lebih mahal misalnya. Ya, jadi masalah. Oh, uangnya miliaran misalnya. Ya. Kalau dia punya uang banyak, tidak salahnya dia bikin rumah agak indah. Tidak boleh yang indah-indah sekali. Kenapa? Karena bisa menimbulkan apa? Kesombongan. Tapi bikin rumah reok, kemudian gobok derita. Wah ini uang banyak ya. Ini menyiksa dirinya dan menyiksa anak istrinya. Tapi para hadirin hati subhanahu wa ta'ala, kita bicara tentang, bukan tentang al-bukhl. Derajat yang lebih daripada itu. Yaitu syuh. Syuh adalah pelit yang disertai dengan tamak terhadap harta. Bahkan terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain. An Jabir radhiyallahu taala anhu, hadis yang kelima dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqudz zulma." Hati-hatilah kalian terhadap kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Wattaqus syuhha. Dan hati-hatilah kalian terhadap syuh. Tadi saya katakan syuh adalah kebakhilan tingkat tinggi disertai dengan tamak terhadap harta bahkan terhadap harta orang lain. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena asyuh telah membinasakan umat sebelum kalian. Akhrajahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita baca lengkap dari hadis ini, kata Rasulullah SAW, fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Sungguhnya penyakit syuh telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamaluhum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Syuh ini tamak terhadap orang harta orang lain ya, ingin merebut harta milik orang lain, membawa mereka pada sikap menzolimi, menumpahkan darah saudaranya, menumpahkan darah orang lain dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tamak terhadap harta, terhadap dunia. Jadi syuh adalah tamak terhadap orang, lain yang akhirnya mengantarkan dia menzolimi orang lain. Itu membuat pelanggaran terhadap orang lain. Apakah dengan Menzolim, apakah dengan membunuhnya atau menghalalkan halal yang harusnya diharamkan. Baik, tatkala Nabi SAW bersabda, Wattaquz zulm, jauhilah kalian daripada kezaliman. Maksudnya, selain menjauhi kezaliman, juga menjauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kezaliman. Uh, kita berusaha menjauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepada kezaliman. Kalau kita khawatir hal ini bisa membuat kita zalim terhadap orang, maka kita kita jauhi, kita jauhi. Kemudian syuh, ya tamak, ya. Tidak ada yang bisa mengobati sifat tamak kecuali sifat qanaah. Ya, sifat qanaah. Kita berusaha ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Uh, jadi kita harus berusaha melawan sifat syuh ini ya, di antaranya dengan memiliki sifat qanaah, kita yakin bahwasanya apa yang kita miliki di dunia ini berupa harta yang banyak atau harta yang sedikit tidak akan kita bawa mati dan kita yakini bahwasanya harta yang kita miliki seluruhnya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua pertanyaan min aina tasabahu dari mana kau dapat harta tersebut wa fima anfaqah dan kemana kau habiskan barang siapa yang bisa menjawab dua pertanyaan ini ya maka silakan dia miliki harta sebanyak-banyaknya yang pertama dari mana dia dapatkan dengan cara yang haram dengan cara mendolimi orang lain yang kedua di mana dia infakkan. Di mana dia infakkan ya. Kalau kita memiliki sifat qanaah maka kita tidak tamak dengan harta orang lain. Yang sangat indah dalam hal ini adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Beliau berkata, "Kun dunia dunya ka'annaka gharib paus abiru sabil." Jadilah kau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang numpang lewat, orang musafir yang numpang lewat. Orang asing dia tidak terlalu tertarik dengan harta orang lain. Kenapa? Dia tahu dia tinggal di negeri tersebut hanya sebentar. Contohnya, saya ditugaskan tinggal di Madinah misalnya dalam waktu cuma lima hari atau satu bulan misalnya. Kenapa? Ada keperluan yang harus saya kerjakan. Mungkin saya kerja. Maka teman-teman saya memiliki rumah yang mewah, memiliki mobil yang mewah. Saya tidak ter tertarik untuk seperti rumah tersebut. Saya tidak hasad. Ya kenapa? Karena saya tahu saya tidak akan tinggal di sini selamanya. Yang saya pikirkan bagaimana saya bisa bangun rumah di Indonesia. Karena itu kampung saya yang sungguhnya. Itulah Contoh yang mudah untuk kita renungkan sama seperti antara kita dunia dengan akhirat. Dunia ini kita hidup cuma sebentar. Ya. Yang kita renungkan yang penting bagaimana bisa punya istana di akhirat. Ini yang paling penting. Kita dunia Allah beri rezeki lapang alhamdulillah kita infakan, kita gunakan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita infakan, tidak kita gunakan jalan Allah akan memperpanjang hisap kita. Jadi masalah nanti hari kiamat kelak. Tapi kalau kita jadikan sarana untuk membangun istana di akhirat, maka ini berarti kita sudah cerdas. Karena kita sudah mengamalkan hadis Nabi seakan-akan kau orang asing di dunia. Orang asing akan segera pergi menuju mana? Menuju kampung yang hakiki, kampung yang sejati. Ya. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Ya. Adapun dunia la ibun walahu. Dunia ini hanyalah permainan senda gurau. Namanya permainan akan segera berakhir. Namanya senda gurau akan segera selesai. Adapun akhirat adalah kehidupan yang abadi. Karenanya seorang Jangan tamak dengan harta. Ya, ingatlah bahwasanya harta tersebut hanya memperpanjang hisab. Ya, bagi dia di akhirat kelak. Kalau tidak dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan memperberat hisabnya. Ya, dia akan menunda dia untuk masuk surga. Dan dia akan kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah tentang hartanya. Karena Allah akan bertanya sangat detail. Allah bertanya sangat detail tentang setiap harta yang kita miliki. Dari mana kita dapatkan? dan kemana kita gunakan. Dengan ini, dengan sifat kona'ah, kita bisa melawan penyakit syuh. Tapi para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, sampai di sini saja yang ingin bisa saya sampaikan. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Kita lanjutkan nanti insya Allah setelah sholat asar ya. Setelah sholat asar. Allah ta'ala alam bisawab. Terserah. Sudah habis waktunya? Sudah habis waktunya? Apa? Oh, persiapan asar. Ya sudah. Tertunda ya. Insya Allah nanti setelah sholat asar aja. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.